dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau mengutipkan judul yang diberikan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala yaitu al-kalamu wa ma yata'allafu minhu yaitu kalam dan juga ya apa-apa yang menjadi unsur penyusun kalam di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala setelah menyelesaikan muqaddimah beliau yang berisikan tujuh bait beliau mulai memasuki inti pembahasan dari ilmu nahwu yaitu mulai pada bait yang ke-8 ini dan beliau yang memulainya dengan pembahasan kalam dan juga unsur-unsur yang menjadi penyusun kalam. Maka kita akan masuk kepada bait yang ke-8 dan kemudian diikuti dengan bait yang ke-9. Yang pertama ya kalamuna lafdhun mufidun kastaqim. Kalamuna ya kalam menurut kami yaitu ulama ilmu nahwu itu merupakan lafdhun mufidun lafat yang membawa faidah. Lafat yang memberikan faidah. Contohnya adalah istakim. Ya, contohnya istakim. Ya, beristiqomahlah. Wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Dan isim dan juga fi'il, ya kemudian huruf, itu merupakan ya bagian dari al-kalim. Jadi yang namanya al-kalim itu ada isim, ada fi'il, dan juga ada huruf. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am. Dan kalau hanya salah satu saja dari al-kalim, ya misalnya hanya isim saja, atau hanya fi'il saja, atau hanya huruf saja, maka disebut dengan kalimatun. Ya, itu itu yang dimaksud dengan wahiduhu kalimatun. Wal qawlu am. Ya, dan yang namanya al qaul itu lebih umum daripada al kalim. Ya, jadi di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala itu memberikan penjelasan bahwa yang namanya al qaul itu lebih umum daripada al kalim wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Dan ya terkadang yang namanya kalimatun atau di sini menggunakan cara baca yang lain yaitu kilmatun itu digunakan. Namun yang dimaksudkan adalah kalam. Ya, jadi kalimatun itu terkadang disebutkan tapi yang dimaksud adalah kalam. Ya nanti akan ada penjelasan juga terkait hal ini. Ya. Kemudian kita lihat di bagian kiri, ya, paling kiri dari bait ini, itu ada ya, judul yang diberikan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Ya mungkin kalau di PDF terpotong ya tapi itu tulisannya Ta'riful Kalami wal Kalimi. Definisi dari al-kalam dan al-kalim. Ya ini adalah cara yang digunakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan sebagaimana yang beliau sampaikan di pembukaan bahwa beliau memberikan subbab-subbab kecil ya supaya lebih mudah dipahami dan strukturnya itu lebih mudah diikuti. Kita masuk ke penjelasan al-kalamu lughatan ya al-kalam itu secara bahasa Al-lafdul maudu'u lima'nan. Ya. Kalam secara bahasa itu adalah lafat yang diletakkan untuk memberikan suatu makna. Ya, lafat yang diletakkan untuk suatu makna. Mufidan au ghairu mufidin. Baik lafat yang diletakkan itu membawa faedah atau tidak membawa faedah. Ya, kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi, mufidin au ghairi mufidin. Ya. Kemudian wastilahan dan kalam secara istilah berarti istilah ulama nahwu ya karena kita sedang membahas ilmu nahwu al-lafdzul mufidu ya yaitu lafat yang membawa faedah atau kita ikuti yang ada di uh, cetakan yang ada di hadapan kita dulu. Al-lafdhul mufidu faidatan ya yahsunus sukutu 'alaiha. Jadi secara istilah yang namanya kalam itu adalah lafat yang membawa faedah. Ya. Faedahnya apa? Faedah yang diam dari faedah itu itu menjadi baik. Ya, jadi lafat yang membawa faedah, di mana faedah tersebut itu ketika diam, ya diam dari faedah itu, itu sudah dianggap baik. Ya, nanti kalau dibahas lebih lanjut, ya, siapa yang diam? Ya, diam itu bisa jadi penuturnya. Ya, kalau penuturnya sudah diam, itu sudah baik, maka itu adalah lafat yang membawa faedah. Ya, misalnya saya katakan Budi makan. Kemudian saya diam. Itu sudah baik karena sudah jelas apa yang saya maksudkan. Atau bisa juga yahsunus itu di sini adalah diamnya pendengar. Ya, karena kalau misalnya saya katakan budi makan, lawan bicara saya sudah paham maksudnya. Kemudian dia diam. Ya maka itu adalah faidah yang diam dari faedah tersebut itu sudah baik. Itu yang dimaksud dengan lafat yang mufid menurut istilah ilmu nahwu. Ya, bihaitsu la yabqa sami'u muntadhiran li syai'in akhar. Ya, berarti ini yang dimaksud adalah pendengar. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan faidatan yahsunus sukutu 'alaiha bihaitsu ya sedemikian hingga la yabqa sami'u muntadhiran li syai'in akhara. Ya pendengar itu tidak menunggu menunggu hal lain yang disebutkan oleh penutur. Ya, maka sudah diam. Karena sudah jelas sudah membawa faedah. Ya, kemudian ada sedikit perbedaan kalau di cetakan dari Ibnul Jauzi ya wastilahan itu cukup al-lafdzul mufidu ya, lafat yang membawa faidah kemudian di bawahnya ada wal muradu bil mufidi yang dimaksud dengan mufid ma yufhamu minhu ma'nan yahsunu sukutu alaihi ya yang dimaksud dengan mufid itu adalah dari lafat tersebut itu ada sesuatu makna yang dipahami di mana makna tersebut itu yahsunus sukutu alaihi. Ya, diam dari makna tersebut itu menjadi baik. Nah, kemudian sama bihaitsu la yabqa sami'u muntadhiran li syai'in akhara. Ya, pendengar itu tidak dibiarkan menunggu. Ya, menunggu penjelasan yang lain. Ya, sedikit perbedaan redaksi saja. Kemudian misaluhu Ya, contoh dari al-kalam secara istilah ulama ilmu nahwu adalah Allahu Rabbuna. Ya, Allah adalah Rabb kita. Ini sudah jelas. Ya, lafzul jalalah di sini mubtada, kemudian Rabbu di sini adalah khobarnya. Ini sudah jelas. Ya, penutur diam itu sudah baik pendengar pun akan diam, ya tidak akan bertanya lagi. Kemudian contoh yang lain wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyuna. Ya dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita. Ini pun sama ya Muhammadun di sini mubtada kemudian nabiyyu di situ adalah khobar. Maka sudah jelas saya diam itu sudah dipahami, pendengar pun akan diam karena kalimat tersebut sudah dipahami. Ya. Kemudian di sini wala budda fil kalami min amroini ma'an. Ya, dan tidak bisa tidak atau kalam itu harus tersusun dari dua perkara yang muncul bersamaan. Ya, maka yang namanya kalam itu paling tidak ada dua, ya, dua hal yang menyusunnya secara bersamaan. Ya, yaitu at-tarkibu min kalimataini au aktsara. Ya atau at-tarkibi min kalimataini au aktsara. Perkara yang pertama adalah tersusunnya kalam tersebut dari dua kata atau lebih. Ya, jadi itu adalah perkara yang pertama. Kemudian perkara yang kedua itu adalah wal ifadatil mustaqillati. Dan faedah yang berdiri tersendiri. Ya, dan yang wala buddha dan seterusnya satu kalimat tersebut tidak ada di cetakan Dar Ibnul Jauzi. Ya, akan selalu saya bandingkan dengan Dar Ibnul Jauzi karena yang beredar sekarang ya cetakannya itu yang saya tahu itu tinggal yang Dar Ibnu Jauzi ini saja. Kemudian wa qauluna al-lafdhu ayis sautu. Ya dan maksud kami ya dan ucapan kami uh, al-lafdhu itu maksudnya adalah as-sautu ya suara. Ya jadi yang dimaksud dengan qaul eh dimaksud dengan lafat ya lafat menurut ulama nahwu itu adalah suara wa huwa jinsun yashmalu ma yuradu ta'rifuhu dan yang dimaksud dengan as-saut adalah jenis yang mencakup apa-apa yang dimaksud dalam definisi tersebut wa huwal kalamu wa yashmalu ghairahu Ya, maka as-saut ini juga eh, maksudnya yang di mayuradu ta'rifuhu ini adalah al-kalam. Ya. Dan as-saut ini juga mencakup yang selain al-kalam. Ya, karena kita tahu tidak semua suara itu al-kalam. Nah, di sini kalau di cetakan Dar Ibnul Jauzi agak berbeda wa qauluhu ya kalau tadi wa qauluna di sini wa qauluhu al-lafdhu dan ucapan Ibnu Malik yaitu al-lafdhu ayis sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyyati Yang dimaksud dengan lafat adalah suara yang mencakup sebagian dari huruf-huruf hijaiyah. Bi khilafil isyarati. Maka as-saud atau al itu karena dia as-saud itu berbeda dengan isyarat. Ya, isyarat itu tidak ada suaranya. Wal kitabati. Ya, dan tulisan juga berbeda dengan al atau al itu tidak mencakup kitabah penulisan ya karena tidak ada suaranya. Wa aqdil asabi'i dan juga isyarat dari jari itu tidak termasuk dalam lafat menurut definisi ulama nahwu. Wa nahwi dhalika, ya, dan juga yang sejenis dengan itu. Fala yusamma kalaman indan nuhati. Ya, maka tadi isyarat, kemudian tulisan, kemudian juga isyarat jari, itu tidak disebut kalam menurut atau di sisi ulama nahwu wala inda ulama illughati. Ya, dan juga tidak disebut kalam ya di sisi ulama bahasa. Ya. Yaitu jelas itu definisi saja. Ya, kita di awal ini itu banyak membahas definisi. Kemudian kita kembali ke yang ada di hadapan kita, tadi itu cetakan dari Ibnul Jauzi. Wa qauluna al-mufidu hadha qaidun awwalun yukhrijul muhmala. Dan ucapan kami yaitu ucapan ulama dalam ilmu nahwu al-mufidu ya ini itu adalah qaid yang pertama. Ya, qaid atau pengikat ya atau pembatas yang pertama yang yukhrijul muhmala yang dengan koid yang pertama ini, maka lafat yang muhmal yaitu keluar dari definisi al-kalam. Ya. Apa yang dimaksud dengan muhmal? Wa huwallazi la ma'na lahu kamaqlubi Zaidin. Yang dimaksud dengan muhmal itu adalah lafat yang tidak memiliki makna seperti kebalikan dari zaidun. Ya, zaidun kalau dibalik menjadi daizun. Ya, daizun itu tidak memiliki makna dalam bahasa Arab. Ya. Maka e, pola pembahasan yang seperti ini, ya misalnya ada definisi, ya kemudian ada koidnya, ya ada pengikatnya, itu merupakan ya pembahasan yang biasa ketika membahas mengenai definisi. Ya, karena ya ini menggunakan ilmu logika. Ya, atau juga dikenal sebagai ilmu mantik. Karena yang namanya definisi, ya, definisi dari apapun itu, itu harus jami' dan mani'. Ya, pertama jami' itu artinya dia mengumpulkan semua yang masuk dalam definisi tersebut. Ya, maka itu pertama biasanya adalah lafat yang umum. Ya, di sini menggunakan al-lafzu. Namun juga harus mania. Artinya, apa-apa yang tidak masuk dalam definisi itu harus keluar. Ya, contohnya kalau kita katakan al-kalam itu adalah al-lafzu saja, ya, maka lafat yang muhmal, ya, yang tidak memiliki makna itu masuk dalam definisi kalam. Padahal tidak. Ya, karena itu diberikan pembatas, pengikat, yaitu kata tambahan al-mufidu. Ya, sehingga dengan kata al-mufidu, maka lafat yang muhmal itu keluar dari definisi al-kalam. Ya, maka ya pola pembahasan seperti ini paling tidak kita mengenalinya. Ya, walaupun mungkin kita tidak mampu sampai mendalam, paling tidak kita tahu Ya, definisi yang benar dari al-kalam. Ya, kita lihat catatan kaki au di ikhraji ma la yufidu. Ya. Atau kata mufid ini untuk ya mengeluarkan apa-apa yang tidak membawa faidah. Ya, ma la yufidu. Apa yang dimaksud dengan ma yufidu? wa huwa alladhi la yajhaluhu ahadun. Ya, yang dimaksud dengan suatu kata yang tidak berfaedah itu adalah sesuatu yang ya tidak ada seseorang pun yang tidak mengetahuinya. Artinya sesuatu yang semua orang tahu, ya semua orang mengetahuinya, itu di sini dianggap sebagai sesuatu yang tidak membawa faedah. Nahwu annaru harratun. Ya contohnya api itu panas. Ya maka di sini beliau ya Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu menggolongkannya dalam sesuatu yang tidak berfaedah. Karena semua orang tahu bahwa yang namanya api itu panas. Ya namun dicetakan yang dari Ibnul Jauzi keterangan ini tidak ada. Nanti saya akan bacakan perbedaannya. Ya. Ya, kemudian eh, tambahannya wa qauluna faidatan yahsunu sukutu 'alaiha ya dan ucapan kami ya ini tadi adalah ucapan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam definisi al-kalam ya membawa faedah yang faedah tersebut itu diam dari faedah tersebut itu dianggap baik. Ya faidatan yahsunu sukutu alaiha. Ya maka faidatan itu maf'ulun mutlak dari al-mufidu. Nah, maka apa yang dimaksud dengan faidatan yahsunu sukutu alaiha? Ini adalah qaidun thanin. Ya. Ini adalah pengikat atau pembatas yang kedua. Maka kita ingat tadi kalau membahas definisi ta'rif itu ada sesuatu yang menjamiakan, yang mengumpulkan apa-apa yang masuk dalam definisi, kemudian ada yang mengeluarkan, maniak. Artinya jangan sampai sesuatu yang tidak masuk dalam definisi itu masih tercakup. Ya. Maka koid yang kedua ini, pengikat yang kedua ini, akhrojal kalimata ya akhrajal kalimata. Ya, maka dengan adanya pembatas yang kedua ini, maka al-kalimah atau kata itu keluar dari definisi al-kalam. Ya. Mithlu kitabin. Ya, contohnya adalah kitabin. Ya, contohnya kitabun. Misalnya saya mengatakan kitabun. Ya. Itu tidak jelas. Ya. Saya diam tidak bagus, Ya, dan pendengar pun pasti akan menunggu. Maksudnya apa? Ya, seperti itu. Kemudian, wa akhraja ba'dal kalimi. Dan dengan definisi faidatan yahsunu sukutu alaiha, maka sebagian dari al-kalim itu juga keluar dari definisi al-kalam. Ya, saya ulangi, sebagian dari al-kalim itu keluar dari definisi al-kalam. Ya. Kalim yang bagaimana? ma lam yufid. Yaitu kalim yang tidak membawa faedah. Contohnya, nahwu in solaitu atau in solaita. Ya, in solaitu atau in solaita itu kalim. Mengapa? karena terdiri dari huruf, ya, kemudian juga terdiri dari fiil dan terdiri dari isim. Ya, ada in di situ huruf, kemudian solla di situ adalah e, fiilnya, kemudian ada tak di situ sebagai fa'ilnya. Maka ini al-kalim. Ya, jika saya salat misalnya. Tapi apakah ini berfaedah? Tidak. Karena perkataan jika saya sholat, itu kemudian saya berhenti, ya kemudian saya diam, itu bukan perkataan yang baik. Karena pendengar masih menunggu, ya kelanjutannya bagaimana. Jika saya sholat lalu bagaimana. Maka e, walaupun insolaitu, ya ini masuk dalam al-kalim, namun tidak masuk dalam al-kalam. Ya, Kemudian kita baca sedikit yang ada di cetakan dari Ibnul Jauzi agak berbeda. Eh, wa qawluhu al-mufidu yukhrijul kalimata. Ya, dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala al-mufidu ya maka dengan al-mufidu maka yukhrijul kalimata. Maka al-kalimah atau kata itu keluar dari definisi al-kalam. Ya, Nahwu kholidin. Ya contohnya adalah kholid. Ya Khalid ini satu kata, ini tidak termasuk dalam al-kalam. Ya. Wal murakkabal idhafiyya. Ya dan juga dengan definisi al-mufid itu maka kata yang murakkab dengan idhafi ya dengan idhafah itu juga keluar dari definisi al-kalam. Ya, nahwu Abu Abdillahi. Contohnya Abu Abdillahi. Ya, ini terdiri dari tiga kata. Ya, Abu, Abdi, kemudian lafdul jalalah. Namun walaupun tiga kata, apakah ini mufid? Tidak. Ya. Kemudian wal isnadal mutawaqqafa ala ghairihi. Ya, dan juga ya isnad yang tergantung kepada yang lainnya. Ya, tergantung pada yang lainnya. Nahwu contohnya di sini in qadima Hisyamun. Ya, in qadima Hisyamun. Jika Hisyam datang. Ya, maka ini mirip dengan tadi in itu tadi. Ya, karena jika saya katakan in qadima Hisyamun, jika Hisyam datang, kemudian saya berhenti, itu tidak baik, ya masih belum baik. Karena pendengar itu masih menunggu apa kelanjutannya. Ya, fa inna liqtisara ala mithli dzalika la yufidu. Karena mencukupkan diri dengan kata-kata seperti Khalidun atau Abu Abdillahi atau in qadima hisyamun itu tidak membawa faidah. Ya. Nah, itu yang ada di cetakan Dar Ibnul Jauzi, yang sedikit berbeda. Kemudian kita kembali ke yang ada di hadapan kita. Wa aqallu ma yata'allafu minhul kalamu ismani. Ya dan unsur penyusun kalam itu paling sedikit, itu paling tidak terdiri dari dua isim. Ya, jadi wa aqallu ma yata'allafu minhul kalamu ismani. Ya, unsur ya paling sedikitnya unsur yang menjadi penyusun kalam itu paling tidak ada dua isim. Ya, mislu contohnya al-ghibatu muharramatun. Ya, contohnya adalah ribah itu terlarang. Maka ini adalah al-kalam. Ya, dua isim. Isim yang pertama al-ghibatu itu menjadi mubtada, kemudian muharramatun itu menjadi khobar. Au fi'lun wasmun. Ya, atau penyusunnya kalau tidak dua isim itu bisa satu fi'il dan satu isim. Mislu contohnya ja'al haqqu. Ya, kebenaran telah datang. Maka ini juga kalam yang terdiri dari satu fiil yaitu ja'a dan al haqqu isim yang menjadi fa'ilnya. Ya. Kemudian kita lanjutkan ammal kalimu ya adapun yang namanya al kalim fahuwa ma tarakkaba min thalathi kalimatin fa aktsara. Yang namanya al-kalim itu adalah ya suatu susunan yang terdiri dari tiga kata atau lebih. Ya, jadi definisinya lebih umum. Asal ada suatu susunan yang terdiri dari tiga kata atau lebih, itu disebut dengan al-kalim sawaan afada. Ya sama saja, baik itu yang berfaedah, nahwu al-adalu asasul mulki. Ya, contohnya keadilan adalah ya pokok dari kerajaan. Au lam yufid, ya, ataupun tidak berfaedah. Ya, jadi baik berfaedah maupun tidak berfaedah itu asalkan terdiri dari tiga kata atau lebih, itu dinamakan sebagai al-kalim. Ya, contohnya bagaimana? Nahwu in hadoro doifun. Jika tamu hadir. Ini disebut al-kalim. Karena ada tiga kata, yaitu in. ya Huruf in, kemudian hadoro fi'il, kemudian doifun. Tamu. Maka ini tidak membawa faidah. Ya, karena masih menunggu. Ya, kalau tamu hadir, Ya, lalu kenapa? Maka yang seperti ini juga disebut dengan al-kalim. Ya, tadi al-adalu asasul mulki juga tiga kata. Ya, ini membawa faedah. Jadi baik membawa faedah maupun tidak, kalau terdiri dari tiga kata itu disebut sebagai al-kalim. Nah, kemudian wal kalimu ismu ismu jinsin jam'iyun. Ya, ismu jinsin jam'iyun. Yang namanya al-kalim itu adalah isim jenis yang jam'i. Ya, isim jenis yang jam'i. Nah, kita lihat di catatan kaki apa yang disebut, disebut dengan isim jins yang jam'i. Ya. I'lam annal jinsa wa huwa min mustalahati ahlil mantiqi. Ya ketahuilah bahwa kata jenis, ya isim jenis kita sering mendengar itu, itu merupakan mustalahat, ya istilah-istilah yang digunakan oleh ulama ilmu mantik. Ya, tapi kita tidak bisa terhindar karena kalau pembahasan bahasa, ya apalagi nanti usul fiqh, ya itu pasti menggunakan istilah-istilah dari ulama ilmu mantik. Apa yang dimaksud dengan jenis? Lafdhun yuradu bihi jumlatus syai'i wa majmu'u afrodihi. Ya. Yang dimaksud dengan jenis itu adalah lafat ya. Yang dengan lafat tersebut yang dimaksud adalah ya sejumlah dari sesuatu, sejumlah benda. Wa majmu'u afrodihi ya dan juga kumpulan dari individu-individu benda tersebut. Wa huwa a'ammu minan naw'i. Dan yang namanya jeans ya, itu lebih umum daripada an-naw'. Ya walaupun terkadang kita terjemahkan sama-sama jeans dan naw' itu jenis. Namun yang yang dijelaskan di sini Al-jinsu itu a'ammu minan nau'i. Yang namanya jenis itu lebih umum daripada an naw Wa qad ista'mala nuhatu hadha at-ta'bira fi majalid dalalati 'ala syuyu'i wal 'umumiyyati fin nawil wahidi. Dan para ulama nahwu itu menggunakan definisi ini, yaitu definisi atau menggunakan ungkapan ini, yaitu ungkapan al-jinsu, fi majalid dalalati ala syuyu'i wal umumiyyati fin naw'il wahidi. Ya, dalam konteks untuk menunjukkan sesuatu yang asyuyu' ya, yang tersebar. Wal umumiyyati, ya, dan juga menunjukkan sesuatu yang umum fin naw'il wahidi. Ya, untuk ya, satu jenis yang sama. Ya, maka kalau jeans itu ada unsur syuyuk dan umumiyah. Sesuatu yang tersebar dan umum. Ya. Kita lihat contohnya fakalimatu insanin syajarotin ma'dinin. Contohnya atau maka kata insan ya manusia syajaratun ya pohon kemudian ma'dinun bahan tambang ya hiya asmaun 'ammatun laisa fiha siwal ma'na dhihniyil mujarradi ya maka baik insan syajarah kemudian ma'din di sini itu adalah isim-isim yang umum ya yang tidak ada di dalamnya, ya, tidak terkandung di dalamnya, melainkan makna ya yang tersirat semata, ya, makna yang terpikirkan semata. Duna an yastahdirad dhihnu syakhsan muayyanan. Ya, tanpa pikiran itu perlu menghadirkan atau membayangkan individu tertentu. Ya, kalau ada kata insan, manusia, ya kita sudah bisa membayangkan tanpa perlu membayangkan misalnya ya wajah seseorang tertentu, ya wajah guru kita misalnya. Ya, tidak perlu. Ya, itu sudah dipahami. Au syajaratan muayyanatan. Ya, tidak perlu juga ketika kita disebut pohon, kita tidak perlu kemudian membayangkan pohon tertentu. Au ma'dinan muayyanan Ya, kita ketika ada bahan tambang ya tidak perlu kemudian membayangkan ya emas misalnya. Ya. Maka wal kalimatu jinsun yang dari jutah tahalismu wal fi'lu wal harfu. Dan al kalimah atau kata itu adalah jenis yang di dalamnya atau di bawahnya itu termasuk di dalamnya itu isim, fiil dan huruf. Ya, ini kembali kita ya sedikit berlogika ya bahwa al kalimah itu jenis di mana di dalamnya itu termasuk isim, fiil dan huruf. Wa kullun minha nauun. Ya, dan setiap dari isim, fiil, dan huruf itu adalah nau. Ya, jenis juga. Nau saja ya. Kemudian, wasmul jinsi thalathatu anwa'in. Dan isim jenis itu ada tiga macam. Ya, alifun yang pertama, ismun jinsiyun jam'iyun. Ya, isim jenis yang jam'i. Apa itu maksud dari jam'i atau isim jenis yang jam'i? Wa huwa ma dalla ala thalathatin fa akthara. Ya, isim jenis yang jam'i itu adalah isim jenis yang menunjukkan akan ya, tiga, ya sesuatu yang tiga atau lebih. Wa faraqa bainahu wa baina wahidihi bitta'i. Ya. Dan yang membedakan antara isim jenis tersebut dengan individunya atau bentuk tunggalnya atau bentuk mufradnya yang membedakan adalah kata atau huruf tak di situ. Ada tambahan huruf tak. Ka syajarin wa syajarotin. Ya, contohnya itu adalah syajarun. Syajarun itu isim jenis. Ya, syajarun itu isim jenis yang jam'i ya, yang mengumpulkan tiga jenis atau lebih. Maka bentuk tunggal dari syajarun itu adalah syajarotun. Ya, jadi syajarotun itu bukan bentuk mu'annaf dari syajarun, tapi bentuk tunggalnya. Ya, untuk isim jenis. Ya. Maka banyak yang seperti ini, misalnya tufahun, kemudian tufahatun, ya, dan seterusnya. Bakorun dan bakorotun, itu semua adalah bentuk tunggal dari isim jenis. Au bilyai atau bisa juga dibedakan dengan tambahan huruf ya. Karumin warumiyin. Contohnya rum dan rumun dan rumiyun. Maka rumun itu ya bisa orang-orang Romawi atau kadang digunakan untuk ya, ayam kalkun misalnya itu jenis yang mencakup tiga atau lebih. Maka tunggalnya, ya wahidnya, bentuk tunggalnya itu adalah rumiyun. Artinya satu orang Romawi. Ya atau satu orang atau satu ekor ayam kalkun. Ya. Kemudian wa huwa fil halaini la turaddu alfadhuhu ala auzanil jumu'il ma'rufati ya wahwa eh, fil halaini la turaddu alfadhuhu ala auzanil jumu'il ma'rufati. Maka pada dua keadaan ini yaitu uh, isim jenis yang ditambah dengan tak tadi baik syajaratun misalnya atau rumiyun itu lafat-lafatnya itu tidak kembali kepada wazan-wazan jamak yang telah dikenal ya baik itu wazan jamak ya taksir ya atau jamak mudzakkar salim atau muannas salim. Ya, itu kalau isim jenis yang jamai. Kemudian baun yang B ismu jinsin ifradiyun. Ya, isim jenis yang ifrad. Apa itu? Wa huwa ma yasduqu 'alal kathiri wal qalili bi lafdhin wahidin isim jenis yang ifrod itu adalah isim atau lafat yang sah digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang banyak maupun kecil dengan lafat yang sama. Ya, ini adalah isim jenis yang ifrod. Artinya mau digunakan untuk menunjukkan yang banyak bisa, yang sedikit juga bisa. Ya, contohnya ma kama in wa zahabin. Contohnya maun dan zahabun maka itu sudah menunjukkan bahwa itu adalah ya air atau emas. Ya, baik itu banyak maupun sedikit. Kemudian jimun yang C ismu jinsin aha ahadiyun. Ya ismu jinsin ahadiyun. Apa yang dimaksud dengan isim jenis ahadiyun? Wa huwa ma urida bihi fardun ghairu muayyadin ya wa huwa ma urida bihi fardun ghairu muayyanin yaitu isim jenis yang menunjukkan akan suatu ya individu yang tidak tertentu la budda min istihdari suratihi fi dhihni yang ini harus ya harus mendatangkan gambarannya di dalam pikiran Ya usama usamata lil asadi. Ya contohnya adalah kata usamah untuk singa. Ya sayati hadza fi babil alami insyaallah. Ya dan penjelasan ini nanti akan ada dalam pembahasan bab alam ya mengenai nama-nama. Ya, kita kembali ke atas. Kemudian wa yufraqu bainahu wa baina mufradihi bitta'i. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa yang namanya isim jenis yang jam'i itu dibedakan antara isim jenisnya dan bentuk mufradnya itu dengan tak. yuqalu kalimatun. Ya, karena kalimun itu isim jenis jam'i, maka mufradnya menjadi kalimatun. Contohnya tadi syajarun menjadi syajarotun. Wal kalimatu hiya lafdzul maudu'u li ma'nan mufradin. Ya, maka yang namanya kalimat itu adalah atau li ma'na mufradin ya. Maka yang namanya al kalimat itu adalah lafat yang diletakkan untuk makna mufrad. Ya. Kemudian walil kalimati salah satu aksamin. Ya, dan yang namanya al-kalimat itu memiliki tiga ya, jenis ya, atau tiga unsur yang menyusun al-kalimah. Ya, atau ada tiga jenis al-kalimah atau kata. Yaitu ismun wa fi'lun wa harfun. Yaitu isim, fi'il, dan huruf. Falismu ma dalla ala ma'nan fi nafsihi min ghairi isy'arin bi zamanin. Ya. Yang namanya isim, maka isim adalah sesuatu yang menunjukkan makna dengan dirinya sendiri. Artinya yang namanya isim itu hanya dengan dirinya atau dengan kata tersebut itu sudah menunjukkan suatu makna. Ya, kenapa harus ditambah dengan fi nafsihi? Ya karena kalau seperti huruf, ya misalnya min, ya itu sebetulnya tidak bisa membawa makna dengan dirinya sendiri. Dia harus bergabung dengan unsur yang lain. Min ghairi isy'arin bi ya tanpa ada ya tanpa memberikan informasi mengenai zaman, tanpa menunjukkan sesuatu yang terkait dengan zaman. Ya, mislu contohnya kitabin. Contohnya kata kitabun. Kitabun itu menunjukkan makna dengan katanya itu sendiri. Ya, kita sudah paham. Dan juga itu tidak terikat dengan zaman apapun. Kemudian wal fi'lu yang dinamakan dengan fi'il madalla ala ma'nan fi nafsihi wa asy'ara bi hay'atihi bi ahadil azminati al-thalathati. Ya, jadi eh, ma dalla ala ma'nan fi nafsihi wa ash'ara bi hayatihi bi ahadil azminati thalathati. Yang dimaksud dengan fiil itu adalah ya sesuatu yang menunjukkan makna ya dengan dirinya sendiri, dengan kata itu sendiri dan memberikan informasi ya atau menginformasikan dengan bentuknya bihayatihi bi ahadil azminati thalathati. Ya menunjukkan ya salah satu dari tiga zaman. Ya. Kita lihat di sini ada catatan kaki, ya. Al-muradu bil hayati, ya apa yang dimaksud dengan hayah dengan bentuknya yaitu al-halatut tasrifiyatu. Yaitu keadaan tasrifnya, ya, perubahan bentuk secara sorofnya. Ya, karena dari sorof itu kita bisa mengetahui apakah kejadiannya itu um, menunjukkan salah satu dari tiga zaman. Nahwu kataba, contohnya kataba lil maudi. Ya, karena kataba itu fi'il maudi, maka itu menunjukkan sesuatu yang sudah lampau. Yaktubu, ya yaktubu itu karena fi'il mudhari' maka lil mustaqbali wal hadiri itu dapat menunjukkan sesuatu yang akan datang atau sesuatu yang sedang berlangsung. Atau uktub. Ya, uktub karena fi'il amar lil mustaqbali. Ya. Maka itu menunjukkan sesuatu yang akan datang ya karena belum dikerjakan. Amma nahwu amsi, ya adapun contohnya kata amsi kemarin, al-ana sekarang fahadha yadullu ala zamani bidhatihi. Maka yang namanya amsi dan al-ana itu menunjukkan zaman memang. Namun dengan zatnya sendiri, bukan dengan hayahnya. Ya, karena tidak ada perubahan tasrifiyahnya. La bihayatihi falaisa bifi'lin. Karena dia tidak menunjukkan zaman karena hayahnya, ya bentuknya atau keadaannya, maka itu bukan merupakan bagian dari fiil. Kemudian kita kembali ke atas. Ya mithlu kataba yaktubu uktub. Contohnya kataba yaktubu uktub. Ya, yaitu fiil madhi menunjukkan masa lampau, kemudian fiil mudhari menunjukkan sekarang atau akan datang dan fiil amar menunjukkan mustakbal, sesuatu yang akan datang. Wal harfu madalla ala ma'nan fi ghairihi. Nah, huruf ini menunjukkan suatu makna ya, tapi menunjukkan makna dari kata selain huruf tersebut. Mithlu contohnya ya, al-wawu ya, contohnya huruf wawu. La tadullu ala ma'nan fi nafsiha. Ya, huruf wawu itu tidak menunjukkan makna dengan huruf wawu itu sendiri. Bal fi ghairiha. Ya, bahkan itu dia menunjukkannya jika dia bergabung dengan yang kata yang lain. Ya. Contohnya ya mislu wallahi innal haqqo muntasirun. Demi Allah, ya sesungguhnya kebenaran itu akan menang. Maka wawu di sini ya karena bertemu dengan lafdul jalalah di sini, maka kita mengetahui bahwa ini wawunya adalah wawu kosam Sehingga artinya adalah demi. Ya, demi Allah sesungguhnya kebenaran itu akan menang. Maka itu huruf harus eh, bertemu dengan kata yang lain baru memiliki makna. Kemudian wa bainal kalami wal kalimi umumun wa khususun min wajahin. Ya. Dan antara kalam dan kalim ya kita tahu bedanya tadi ya. Kalam itu harus mufid, kalim itu pokoknya minimal tiga kata. Itu memiliki hubungan. Apa itu? Umumun wa khususun min wajahin ya umum dan khusus dari satu sisi atau bisa juga dibaca umumun wa khususun min wajahin ya kita lihat apa yang dimaksud dengan umumun wa khususun min wajahin di catatan kaki ya al umumu wal khususu min wajahin hiya nisbatu baina ma'nan kulliyin wa ma'nan kulliyin akhara ini juga pembahasan mengenai mantik. Ya, umum khusus min wajahin itu istilah dalam ilmu mantik. Yang dimaksud dengan al-umum wal khusus min wajahin itu adalah an batu. ya penyandaran baina ma'nan kulliyin wa ma'nan kulliyin akhara. Ya penyandaran di antara satu makna kulli, ya makna keseluruhan dan makna keseluruhan yang lain. Ya. Wa kullun minhuma yantabiqu ala ba'dil afradil lati yantabiqu 'alaihal akharu. Dan setiap dari ya keduanya, tadi kan ada dua makna kuli, ya umum dan khusus. Ya, setiap dari dua dua makna kuli tersebut itu dapat digunakan kepada sebagian dari individu ya yang juga dapat digunakan untuk ya, makna kuli yang lain. Ya. Nanti ya mungkin ini agak membingungkan ya karena ini ilmu logika ya. Tapi nanti lebih mudah kalau kita lihat di contohnya. Ya. Wa binti bintibaqihi ala afrodin la yantabiqu alaihal akharu. Ya, tapi terkadang dalam keadaan yang lain penggunaannya itu bersendiri. Ya, di, de, e, terhadap suatu individu yang tidak bisa digunakan oleh makna kulli yang lain. Ya. Ini mungkin perlu dibaca berkali-kali supaya paham. Ya, namun akan lebih mudah kalau ini kita lihat contohnya. Ya, karena ini ilmu logika, ya. Wa mithalu ya contoh dari hubungan umum khusus dari min wajahin satu sisi yaitu insanun. Contohnya kata insanun. Ya, ini contoh yang sering digunakan ya. Insanun manusia, abyadu putih. Ya, maka insanun dan abyadu itu memiliki hubungan al-umum wal khususu min wajhin. Ya, mengapa? Fa innahuma yajtami'ani fil insanil abyadi. Karena manusia dan kata manusia dan kata putih ya itu sama-sama ada ya sama-sama dapat berkumpul, dapat dijumpai pada ya manusia yang putih. Kita tahu ada manusia yang putih. Maka makna manusia ada dalam manusia putih. Makna putih ada juga dalam manusia putih. Contohnya kal arabiyyi warumi. Contohnya ya orang Arab dan orang ya Romawi itu orang putih. Ya, maka makna manusia itu masuk dalam jenis tersebut dan makna putih juga masuk dalam jenis tersebut. Kemudian yanfaridul abyadu anil insani fithalji was sukkari mathalan. Akan tetapi makna putih itu bersendirian dari insan. Ya, artinya ini sesuatu yang dapat ditunjukkan oleh kata abyad, tapi tidak bisa ditunjukkan oleh kata insan. Yaitu dalam kata salju dan gula. Ya, salju dan gula itu putih. Ya, tapi itu tidak ada unsur insannya di situ. Ya, contohnya seperti itu. Kemudian wayan faridul insanu anil abyadi fizzinji. Ya. E, dan kata insan atau jenis insan itu bersendirian ya dari al-abyad putih pada azinji Ya. Apa itu azinji zinji Fahuwa insanun aswadu. Ya. Masalan tadi fahuwa insanun aswadu. Az-Zinji itu adalah orang yang hitam. Ya. Dikenal juga sebagai nekro. Maka di situ kita mengatakan orang negro itu manusia insanun. Tapi apakah kita bisa sifati dengan abiyadu putih? Tidak. Ya maka ini adalah hubungan umum khusus min wajahin. Ya, ini ilmu logika. Wa mithlu dhalika kalamun wa kalimun. Dan contoh dua jenis yang memiliki hubungan umum dan khusus min wajahin itu adalah kalam dan kalim. Ya, ya paling tidak kita paham logika dasarnya saja, tidak perlu kemudian terlalu dalam. Nah, itu yang akan dijelaskan di atas. Kita kembali. Yajtami'ani fima afada Ya, maka al-kalam dan al-kalim itu ya terkumpul fima afada. Ya kalau kalam dan kalim itu sama-sama membawa faidah. Ya karena kalim tadi itu bisa membawa faidah. Contohnya tadi al adlu asasul mulki. Maka itu sama-sama kalim dan kalam. Ya. Wa yata'allafu min thalathi kalimatin fa Ya, jadi kalam dan kalim itu berkumpul pada susunan yang berfaedah dan tersusun dari tiga kata atau lebih. Ya. Contohnya apa? Kodeko mati solatu. Ya nahwu kodeko mati solatu. Maka kodeko mati solatu itu al-kalamu. Ya, dan juga al-kalimu. Karena membawa faedah Ya, sungguh telah datang waktu sholat atau sungguh sholat akan didirikan, ya itu pertama dia berfaedah. Ya, maka dia masuk dalam al-kalam. Ya, dan juga dia tersusun dari tiga kata. Ya, huruf qad, kemudian fi'il qamat, kemudian isim as-salatu. Ya, maka yajtami'ani al-kalam dan al-kalim itu bisa masuk ke sini. Atau kodako mati solatu bisa disebut sebagai al-kalam dan al-kalim. Kemudian wayan faridul kalimu fima lam yufid. Ya, akan tetapi kalim itu bisa bersendirian, artinya tidak bersamaan dengan al-kalam. Ya. Kapan itu? Ketika kalim itu tidak membawa faedah. Nahwu contohnya idza jaa akhuka. Jika saudara laki-lakimu telah datang. Atau ketika ya, ketika saudara laki-lakimu telah datang. Maka kalau kita katakan idza jaa akhuka ya ketika saudara laki-lakimu telah datang, itu belum membawa faedah. Karena ya masih menunggu pendengar. Ya kalau datang Lalu kenapa? Ya. Namun ini al-kalim. Ya, ini al-kalim karena terdiri dari lebih dari tiga kata. Kemudian wayan faridul kalamu fima afada walam yata'allaf min thalathi kalimatin. Ya. Dan al-kalam itu bersendirian. Ya, artinya tidak bergabung atau tidak berkumpul bersama al-kalim ketika susunan tersebut itu membawa faedah dan tidak tersusun dari tiga kata. Nahwu contohnya as-sidqu fadilatun. Ya, kebenaran atau kejujuran adalah keutamaan. Ya. Ini maksud hubungan umum dan khusus min wajihin. Ya, ini karena masih dalam definisi ya ta'rif. Ya, jadi kita harus bersabar dengan logika seperti ini. Kemudian wal qawlu dan ucapan huwa kullu lafdhin nataqa bihil insanu ya dan yang namanya al-qaul ya tadi Ibnu Malik rahimahullahu taala juga menyebutkan mengenai al-qaul dalam bait syair beliau ya wal qawlu huwa kullu lafdhin nataqa bihil insanu Al-qaul itu adalah ya setiap lafat yang dituturkan atau diucapkan oleh manusia. Mufrodan kana au murokkaban. Ya baik itu yang mufrad maupun yang murokkab. Itu sama-sama disebut dengan al-qaul. Mufidan kana au ghairu mufidin. Ya. Dan ucapan manusia baik itu yang berfaedah maupun yang tidak berfaedah juga disebut sebagai al-qaul. Fahuwa tobiku alal kalami wa alal kalimi wa alal kalimati. Maka al-qaul ini itu dapat digunakan untuk kalam, ya dapat juga digunakan untuk al-kalim, dan juga dapat digunakan untuk al-kalimah, kata. Ya, maka umum, mencakup kalam, mencakup kalim, dan mencakup kalimah ya fahuwa umul jami'a umuman mutlakon ya maka al ini itu mencakup keseluruhannya keseluruhan yaitu kalam kalim dan kalimah umuman mutlakon ya, dengan keumuman yang mutlak Nah, kita lihat catatan kaki apa yang dimaksud dengan umuman mutlakon. Ya, ini juga pembahasan dalam ilmu logika atau mantik. Ya, kita coba baca saja ya al-umumu wal khususul mutlaku, keumuman dan kekhususan yang mutlak an-nisbatu baina ma'nan wa akhara mukhalifun lahu fil mafhumi. Ya, itu istilah yang disandarkan kepada suatu makna dan juga makna yang lain yang dia itu bertentangan dalam mafhumnya. Ya, bertentangan di dalam sesuatu yang dipahami dari mak kedua makna tersebut. Wadzalika min jihatin anna ahadahuma yantabiqu ala kulli ma yantabiqu alaihi al-akharu min afradin dunal aqsi. Ya. Dan itu ya umum dan khusus yang mutlak itu dari satu sisi bahwa salah satunya ya salah satu dari yang umum atau khusus yang mutlak tersebut itu dapat digunakan untuk setiap yang digunakan ke yang lain. Ya. Artinya atau nanti akan ada penjelasan lanjutannya ya intinya salah satu dari kata tersebut itu dapat digunakan untuk setiap yang ada pada jenis tersebut, ya, yang itu juga dapat digunakan untuk yang lain. Ya, dari eh, individunya yang masuk kelompok itu, namun tidak kebalikannya. Ya, ini mungkin agak ya berputar-putar, ya. Namun kita lihat ai di sini ai yang yantabiqu faqat ala ba'dil afradil lati yantabiqu alaihi qarinuhu. Ya, dan maksudnya itu adalah athani yang kedua maksudnya yang al-khusus itu dapat digunakan atau hanya dapat digunakan atau berlaku kepada sebagian individu yang digunakan untuk yang pertama, korinuhu, pasangannya. Ya, ini pun mungkin masih agak membingungkan. Ya, tapi kalau misalnya kita kesulitan memahaminya, kita lihat contoh saja. Ya, kita lihat contoh supaya lebih mudah. Ya, karena ya ilmu logika ini itu hanya ya membantu kita. Ya kita tidak perlu kemudian terlalu dalam, hanya membantu kita untuk memahami ta'rif definisi. Ya mislu contohnya hayawanin hewan insanin ya dan manusia. Ya contoh hewan dan manusia ini ya cukup sering digunakan ketika membahas umum khusus mutlak dalam ilmu mantik. Fafi kalimati hayawanin umumun. Ya maka kata hay hayawan, hewan, itu mengandung makna umum. Maka umum di sini umum yang mutlak. Li'annahu tabiku ala afrodithani. Karena kata hewan itu dapat digunakan atau berlaku juga untuk individu-individu kata yang kedua, yaitu insanun. Ya, maka insanun di sini adalah khususnya, hayawanun itu adalah umumnya. Ya, maka karena kalau ikut definisi ini, karena manusia itu termasuk bagian dari hewan, maka hewan itu kata umum yang mencakup individu manusia. Wa ala ghairiha, namun juga mencakup yang selain manusia. Ya, karena lebih umum. Ya kalfarosi wal ghazali. Ya, contohnya kuda dan juga gazelle atau kijang. Ya, maka hewan itu mencakup manusia dan juga selain manusia seperti kuda atau gazelle. Wa kalimatu insanin tantabiqu ya ala ba'dil lati yang tabiku alaiha lafzu hayawanin. Yaduna ba'din. Dan kata insanun itu dapat digunakan untuk sebagian, ya, sebagian individu yang termasuk dalam atau termasuk dalam hal-hal yang berlaku dalam lafat hayawanun. Ya. ya karena insanun manusia itu hanya dapat digunakan untuk manusia saja. Sementara individu-individu manusia itu termasuk dalam kelompok hayawanun. Duna ba'din, namun tidak bisa digunakan untuk sebagian lain dari kelompok hayawanun. Ya, kal ghazali, seperti untuk kijang. Ya, ini permainan logika, ya mungkin lebih mudah dipahami kalau kita buat mungkin seperti diagram Venn dan lain sebagainya. Ya, namun kalau kita tidak ingin berdalam-dalam di sini, yang penting kita paham maksudnya. Fafiha khususun. Ya, maka kata insanun itu memiliki makna khusus. Ya. Wa mithluhu dhalika. Ya, atau kalau dicetakan Ibnu Dar Ibnu Jauzi, wa mithlu dhalika. Ya, wa mithlu dhalika qaulun. Dan contoh dari umum khusus yang mutlak ini adalah qaulun. Fahiya a'ammu mutlakon. Dan kata qaul itu lebih umum secara mutlak. Ya, wa kalamun akhassu mutlakon. Dan kata kalamun itu lebih khusus secara mutlak. Ya, ini tadi semua ilmu logika ini untuk menunjukkan bahwa qaulun itu lebih umum daripada kalamun. Ya karena qaulun itu mencakup semua ucapan manusia. Baik yang murokap atau tidak, yang membawa faedah atau tidak karena tadi semua ya yang kalimah itu masuk qaul, kalamun masuk qaul, kemudian kalimun juga masuk qaul. Ya, itu saja yang paling penting dipahami. Ya. Kemudian roji' ya dawabitul atau dawabitu ya doa bitul ma'rifati lil maidaniyi. Ya, dapat, kita dapat merujuk ke kitab doa bitul Ma'rifah, ya, tulisan Al-Maidani. Ini kitab ilmu mantik. Ya. As, uh, safhata 48 wa arba'ina wa tis'in wa arba'ina pada halaman 48 dan 49 ya bagi yang menginginkan. Ya, namun ini yang penting kita memahami secara umum saja mengenai definisi atau pengertian dari uh, umum khusus ini. Kita kembali ke atas. Wayan faridul a'ammu wa huwal qawlu. Ya, dan yang lebih umum yaitu al qawl itu bersendirian binahwi kitabu aliyin. Contohnya kitabu aliyin. Ya, kitabu aliyin itu kaul karena dia murakkab. Yang murakkab maksudnya adalah terdiri dari susunan idhofah di sini. Bukunya Ali. Falaisa hadza bikalamin wala kalimin wala kalimatin lima taqaddama. Maka kitab Ali ini bukan kalam karena tidak membawa faidah. Bukan juga kalim karena hanya terdiri dari dua kata dan bukan juga kalimatun. Ya. Karena kalimatun hanya satu, ini dua kata. Lima taqaddama, Ya, sebagaimana atau karena apa-apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Ya, kita lanjutkan. Wa tutlaqul kalimatu ahyanan wa yuradu bihal kalamu dan terkadang digunakan atau disebutkan kata al-kalimatu ya terkadang namun yang dimaksudkan adalah al-kalam. Ya, jadi terkadang al-kalimah. Ya, namun yang dimaksud adalah al-kalam. Ya, ini juga mungkin untuk bahasa Indonesia terkadang membingungkan karena al-kalimah atau kalimat dalam bahasa Arab itu kalam, ya, sesuatu yang panjang. Ya, namun di sini maksudnya terkadang dimaksudkan kalimah atau kata, namun yang dimaksudkan adalah al-kalam, sesuatu yang panjang kalimat. Ya, atau kalau sudah belajar bahasa Arab mungkin tidak terlalu bingung ya istilah ini. Nahwu contohnya alqa imamul masjidi kalimatan. Ya, imam masjid tersebut menyampaikan kalimah. Nah, apakah kemudian imam tersebut hanya menyampaikan satu kata saja? Tidak. Ya, namun menyampaikan ya banyak hal. Mungkin tidak hanya satu kalimat, dua kalimat, tapi lebih. Ya, terkadang yang dimaksud eh, yang disebut kalimat tapi yang dimaksud adalah kalam. Itu juga mirip dalam bahasa Indonesia. Misalnya ya saya mohon bantuannya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Ya ketika ada sambutan. Apakah kemudian hanya menyampaikan satu dua kata? Tidak. Ya, yang disampaikan itu banyak. Wa hadza min babi tasmiyati syai'i bismin ba'dihi atau bismi ba'dihi. Wa hadza min babi tasmiyati syai'i bismi ba'dihi. Maka ini termasuk dalam bab penamaan sesuatu dengan nama sebagiannya. Ya. Jadi kata kadang digunakan kata kalimat tapi yang dimaksudkan al-kalam. Wa min dan contoh yang lain qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, astaqu kalimatin qalaha labidun." Ya, sebaik-baik atau sebenar-benar kata ah, kalimah ya, sebenar-benar kalimah yang diucapkan oleh labid ala kullu syai'in ma khalallahu batilun. Ya. Ketahuilah ya segala sesuatu selain Allah itu batil, sia-sia. Maka apakah ini kalimatun menurut definisi ulama ilmu nahwu? Ya tidak, ada banyak kata ala kullu syai'in ma khalallahu ma khalallah. Oh maaf ini ma khala ya, khala didahului ma berarti istisna ya. Berarti ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Ya ketahuilah segala sesuatu ya selain Allah itu sia-sia. Muttafaqun alaihi. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan disepakati perawinya. Kemudian wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam firman eh, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al kalimatu thayyibatu shadaqatun. Ya, al kalimat yang baik itu sedekah. Apakah maksudnya adalah satu kata saja? Tidak. Namun ucapan yang baik, ya kalam yang baik itu adalah sedekah. Rawahul Bukhariyu wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Maka kita lanjutkan. Wa hadha ma'na qawli bani malikin kalamuna ila akhirihi. Maka semua penjelasan tadi itu adalah makna dari ucapan Ibnu Malik, kalamuna sampai akhir. Ai al-kalamu indana ma'syaron nahwiyina huwal atau ma'syarul ma'syari ya. Ai kalamu indana ma'syarin nahwiyina huwal lafzul mufidu. Maksudnya adalah al-kalam di sisi kami, yaitu di sisi mayoritas ulama nahwu, huwal lafzul mufidu, yaitu lafat yang membawa faidah. Wala yakunu mufidan illa idza kana murakkaban. Ya, dan tidak mungkin suatu lafat itu menjadi berfaedah melainkan jika dia itu murakkab tersusun. Ya. Di sini beliau tidak menyebutkan murakkab, namun cukup diwakili dengan kata mufid. Ya, karena sesuatu yang mufid itu pasti murakkab. Thumma mathala biqawlihi istaqim. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala memberikan contoh dengan kata istaqim. Wahuwa huwa min fi'li amrin wa fa'ilin mustatirin. Istaqim itu adalah fi'il amr, ya dia murakkab. Ya murakkab tersusun dari fi'il amr, ya fi'il amrnya istaqim dan fa'il mustatir. Ya fa'il yang tersembunyi, ya takdirnya anta qad istaghna bil mithali an an yaqula. Ya dan sungguh beliau yaitu Ibnu Malik rahimahullahu taala mencukupkan dengan contoh saja. Ya istaghna bi itu iktafa yang mencukupkan. Ya. Kemudian an ya artinya justru tidak memerlukan. Ya, beliau mencukup dengan mencukupkan dengan contoh dan beliau tidak perlu mengatakan faidatan yahsunus sukutu alaiha. Ya, beliau tidak perlu mengatakan itu. Ya, yaitu mufid membawa faedah dengan faedah yang kalau kita diam atau diamnya terhadap faedah itu itu menjadi baik. Ya, mencukupkan dengan contoh istakim. Thumma dzakara annal kalima thalathatu aqsamin. Kemudian beliau menyebutkan bahwa yang namanya al-kalim itu ada tiga macam. Ya. kalimatun. Dan salah satu dari al-kalim itu disebut kalimatun. Wal qawlu yashmalu bima'nahu kullal aqsami. Dan al-qawl itu dengan maknanya itu mencakup setiap jenis yang ada pada al-kalim yaitu al-kalami wal-kalimi wal-kalimati yaitu al-kalam, al-kalim dan al-kalimah. Wa qawluhu wa kilmatun biha kalamun qada yu'am dan Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan wa kilmatun biha kalamun qada yu'am dan terkadang atau jarang digunakan kata kilmatun namun yang dimaksud adalah kalamun, ya kilmatun, salah satu cara membaca dari kalimatun. Ya, atau maksudnya apa? Ai tutlaqul kalimatu. Ya, digunakan atau disebutkan kata al-kalimatu. Wa yuqsadu bihal kalamu. Wa yuqsadu bihal kalamu. Dan yang dimaksudkan itu sebetulnya bukan kalimah, tapi al-kalam. Ya, contohnya seperti sepatah dua patah kata tadi. Padahal yang dimaksud pidato yang panjang. Wa taqlilu fi qawlihi qad yu'am ya dan taklil ya kita tahu qad itu bisa membawa faedah taklil. Ya sedikit jarang kadang seperti itu. Ya kalau bertemu dengan fiil mudhari'. Maka taklil yang ada pada ucapan Ibnu Malik yaitu qad yu'am ya terkadang atau jarang dimaksudkan di sini muradun bihi at-taqlilun nisbiyyu ya yang dimaksud di sini itu adalah taklil yang yang nisbi ya dia itu relatif ya tidak mutlak ai isti'malul kalimati fil jumali qalilun bin nisbati ila isti'maliha fil mufradi ya la qalilun fi nafsihi ya artinya penggunaan kata kalimat ya dalam jumlah ya dalam suatu eh, kalimat ya dalam jumlah saja itu sedikit ya sedikit jika dibandingkan dengan penggunaannya secara mufrad. Ya. Artinya kalau al-kalimat itu yang dimaksudkan adalah jumlah atau al-kalam, itu penggunaannya lebih sedikit dibandingkan penggunaan bahwa al-kalimat itu yang dimaksud adalah mufrad, satu kata saja. Ya, itu maksudnya qad di situ jarang itu maksudnya itu. La qalilun fi nafsihi, ya, namun bukan berarti sedikit dengan sendirinya. Ya, artinya itu relatif kalau dibandingkan dengan penggunaan kalimat sebagai makna mufrad ya memang lebih sedikit. Namun kalau di penggunanya secara sendiri fa innahu katsirun ya maka banyak dapat ditemui. Ya contohnya dalam dua hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya dan banyak lagi. Wa qawluhu wa kilmatun bikasril kafi ya dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa kilmatun dengan mengkasrohkan huruf kaf hiya ihdal lughati thalathi fiha itu merupakan salah satu dari tiga cara membaca kata e, kaf lam mim dan tak marbutah itu ya ada tiga cara membaca salah satunya kilmatun Ya, kemudian yang kedua kalimatun yang kita biasa tahu, kemudian ya saya pernah membaca di ya catatan kaki di Syara Ibnu Aqil itu satunya kalmatun. Ya wallahu a'lam. Kemudian e, wa qauluhu tsumma harfun ya kita tahu di awal-awal bait tadi kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Nah, di situ atof yang digunakan bukan wawu, tapi thumma. Ya, namun di sini beliau mengatakan thumma bimakna wawil atofi. Ya, thumma bimakna wawil atofi. Thumma di sini itu maknanya wawu atof. Ya, jadi seolah-olah wasmun wa fi'lun wa harfun nil kalim seperti itu seolah-olah id la ma'na litarohi baina aksamil kalimati. Ya, maka ketika itu, ketika beliau menggunakan kata thumma di situ, sama sekali tidak mengandung makna bahwa ya huruf itu tertinggal ya atau lebih rendah pangkatannya atau lebih rendah pangkatnya dibandingkan jenis-jenis al-kalimah. Ya, jadi kata thumma itu beliau sama sekali tidak mengisyaratkan hal tersebut wa yakfi bin khitati darajatil harfi an qasimaihi ya takhiruhu anhuma wa yakfi bin khitati darajatil harfi an qasimaihi takhiruhu anhuma ya cukuplah yang menunjukkan rendahnya tingkatan huruf dibandingkan qasimaihi dibandingkan dua jenis yang lain yaitu isim dan fiil itu bahwa dia itu disebutkan terakhir dibandingkan isim dan fiil. Ya kita tahu bahwa huruf itu ya lebih rendah ya, pangkatnya karena dia tidak memiliki makna secara tersendiri. Namun yang menunjukkan di sini bukan thumma. Ya yang menunjukkan adalah dia diletakkan paling akhir dibandingkan keduanya. Kita cukupkan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.